terjadi berzina resiko dan dampak zina kampanye kondom memperparah perzinahan jika anti salah menangkal apa ini biasanya kondom sampai ada ATM kondom jadi ATM kondom jadi kita masukin kartu keluar kondom bukan keluar duit itu untuk katanya melindungi penularan HIV. Padahal menurut seluruh ahli kondom termasuk itu kan ide pertama digulirkan Pak Haryono Suyono Menteri apa ketiga itu? Menteri BPKB pokoknya BKKBN itu hanya untuk HB, bukan untuk menanggulangi virus HIV. Karena ini kata Pak Profesor Dr. Dadang Hawari, jadi pori-pori kelebaran itu apa namanya kondom itu masih lebih besar daripada virus. Apalagi kalau sudah keluar, ya masuk virus. Jadi virus itu berisi daripada pori-pori itu mana? Saking kecilnya masuk. Ya, Jadi menyesatkan gambarnya, SMS suami mabuk selingkuh ini sampai saking mabuknya itu dipamerin di depan suami istrinya. Suami mabuk mabuk selingkuh SMS selingkuh di dibalas selingkuh jadi suaminya selingkuh istrinya selingkuh alhamdulillah ya masya allah selingkuh dengan ahli ibarat selingkuh dengan lidah dua kerapung, langkah ampuh membatasi selingkuh kemudian kenapa harus poligami khawatir suami menikah lagi dia menarik perhatian suami intinya eh, problem masalah poligami kita angkat di kita angkat secara objektif Ya, intinya kita mencoba untuk menggulirkan perkara mubah ini yang poligami silakan benar kalau nggak benar jangan gitu. Karena poligami itu ada konsekuensinya. Nah, makanya saya letakkan syarat-syarat poligami satu gajinya minimal 15 juta. Oke. Anak nggak? Ya. Minimal 15 juta pemasukan itu. Kemudian apa riyadus solihin? Oh, Anak nggak mengajarkan. Karena antum kalau poligami umpamanya tiga, tiga istri, anak masing-masing lima, lima, lima berapa udah? Kayak kalkulator coba dihitung. Lima belas. Kalau sekarang 15 anak ini yang tiga di Imam Bukhari, tiga di Minbar, dua di UI, satu di UGM, cukup nggak? Larinya ke sana, jangan cuma poligami mikirnya cuma dua bulan. Kalau kalau dua bulan mah, oh, wah, eh, begitu. Makanya kalau anak sarankan kalau mau antum mau poligami, konsultasi sama orang yang sudah minimal 10 tahun berpoligami. Jangan 10 bulan. Ah, itu mah ceritanya. Wah. Wah, itu toh. Ah, pengecut lu. Aduh, masih 3 bulan lu. Wah, semua ketemu orang di pengecut pengecutin. Mana eh, pengecut lu? Wah, eh, giliran lima tahun dia yang pengecut. Jangan gitu. Nggak apa-apa. Makanya ngadepinnya kita. Ya. Karena ini istri semuanya sama. Seperti antum ketika punya istri satu kebutuhan rumah tangga seperti itu, istri kedua sama. Antum jangan diskriminasi, nggak adil. Itu. Ada kadang-kadang ah daripada lo bakal punya suami mendingan kan? Nah, nggak bisa begitu. Sama. Kalau tidak, antum nanti diwakilkan dalam keadaan setruk masuk paru yang begini. Nanti kalau ada orang dimaksa setruk bukan karena kolesterol, bukan satu karena poligami tidak adil. Bagaimana cara mengajak wanita agar memakai jilbab besar padahal wanita tersebut sudah tahu berjilbab besar? Sebetulnya menurut saya ketertarikan itu diawali dengan kesenangan Bagaimana caranya orang bikin senang? Otomatis dipicu lewat keutamaan. Manfaat atau manfaat inilah membuat orang tergerak untuk melakukan Coba aja orang yang mengetahui bahwa menikah yang bermanfaat akan menikah walaupun mulai gaya yang utang. Tapi coba orang mempoten suruh nikah. Karena bermanfaat. Berarti manfaat. Makanya di sini Aqua harus lebih jeli, lebih aktif, lebih jernih menawarkan keutamaan jilbab kepada orang yang berjilbab. Makanya kenapa rahasianya Islam itu banyak mengutarakan fadlil di sela-sela mau memerintahkan mereka. Sudah ada puasa kok bisa. Kalau tidak cukup bisa. Sampai masalah man kalau akan berjilbab bila. Kalau bisa tidak berbakat ilmu dan pembelajaran tersebut di dalam kita Allah mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan yang diberikan satu kali untuk memberikan motivasi. Lalu sampaikan setelah itu ancaman-ancamannya, kerugian-kerugiannya dunia akhirat, insya Allah. Atau tulis-tulis antum kasih buku ini hadiah. Mbak, tolong dibaca Mbak, sebab biar agak rapi. Cuma kadang-kadang sebagian akhwat yang jilbaban panjang juga jelas sama orang yang jilbab eh, berjilbab pendek, jelas sama orang yang jilbaban panjang. Karena lidahnya juga panjang katanya. Ya Allah tuh lidahnya sama sini ngomongin orang, jilbabnya mau panjang tapi lidahnya sama panjangnya. Gitu. aduh Aduh, repot. Benarkah paham babi itu menebarkan terus? Insya Allah tadi sudah saya jelaskan uh, eh, dan saya akan tulis di Republika Insya Allah Wahabisme dan Terorisme judulnya eh, Insya Allah di rubrik opini mudah-mudahan kita ini eh, termuat karena kemarin kita sudah ketemu wartawan kita juga ketika kita bergabung kunci di diliput juga di Kampung Jumat pada waktu bulan Mei ya itu mudah-mudahan walaupun bisu dan terorisme ini saya akan butuhkan eh, permasalahan ini mudah-mudahan orang awam ya kalau ada film karena pernah juga ada tulisan di media itu yang tidak kan juga kayaknya kita itu anak menulis anak bilangnya anak mau tulis gimana insya Allah anak tuh ini sudah nah dengan adanya kasus terorisme ini tidak intinya الدعوة السلفية بالوصفية Siapa wahabi? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tolong buktikan satu tulisan beliau yang pernah mengatakan anak wahabi, kelompok saya wahabi, dan muridnya melakukan itu. Tolong buktikan. Harusnya orang yang terjadi, apalagi bertitel, bicara itu ilmiah, literasi, literaturnya ada. Jangan sampai ngomong ngobot, asal ngomong asal, asal nyelot, asal asal bunyi. Bagaimana hukum menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan hisab? Dinyatakan ijma bid'ah. Dan ijma para ulama memutuskan bahwa Ramadan bin ru'yah dan bin hisab. Dia memiliki ijma di antaranya مشروفان إلى من الروضة أو روضة النبية يكون أحد إمام حسن خان الجبال إمام الصنعاني إلى سر السلام تصديق الشيخ والإسلام ابن تيمية إلى الكتاب السنية Bagaimana pelaksanaan sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah? Baik di antara umat Islam secara pengajian berbeda hal ini menjadikan prinsip di antara umat. Kedua, segala membaca masalah bilangan jangan lagi dijadikan ketegangan. Membahas secara ilmiah boleh dianggap sebagai bahan kunci buku dan tolong mempermasalahkan itu masalah perbedaan antara masih dan lain. Tapi yang menjadi permasalahan kalau dijadikan sebagai pengendor semangat untuk tangki, yang lain, apalagi pecah, maka ini bukan merupakan sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena Imam di dalam kitab Sayyidul Autor mengatakan Barang siapa yang mengatakan Menegaskan bahwa sholat rawat itu dengan jumlah bilangan tertentu tidak boleh kurang tidak boleh lebih dan bacaan tertentu tidak boleh selain itu maka dia telah mengatakan menyatakan sesuatu tanpa sesuai dengan sunnah Ayat penting sunnah kenapa? karena sunnah kaulia ucapan Rasulullah yang mengatakan Salatul Laili Masna Masna Salat malam dua dua sampai kapan? Pernah Rasulullah bahas di Kaulia? Kaulia sampai 12 sampai 11 pernah yang ada adalah yang dilihat, didapat dan ditangkap oleh sahabat terutama Aisyah. Di mana Aisyah menyatakan, maka Rasulullah SAW jadi di Ramadan pada ini aneh dan rokaatan yusafir al walaupun wala taf'alan fihi nawatul yusna ثم يصلي على الناس ولا تفعل أن تبليهن وتبليهن ثم يصلي ثلاثة عرفت هنا في لفظة ما ذكر هذه المجال وتجد إلى رواية مسلم له مباركا رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بلا شركاء إلى ما أعطي قبل الشركاء دلوقتي المسكبية دلوقتي المسكبية دلوقتي المسكبية Salatu tarawih itu kemungkinan bisa lebih dari 11 rakaat. Dengan demikian, pada saat tarawih maghrib khatam yang telah dipimpin imam oleh Ubay bin Ka'ab, sholat di dalam riwayat yang diangkat oleh Imam Abu Razak di dalam musnadnya satu rakaat. Dan hari ini kalau antum mau baca kitab Fathul Bari ya tidak Pasti Fathul Ibnu dalam al yang mengangkat riwayat pada saat zaman Nabi Khattab itu 11, 13, 21 dan kata Imam Ibnu Hajar bilangan ini tidak bertentangan dan bukan suatu riwayat mutolib. Kenapa ya Tuhan? Tidak mutolib karena istirahat itu baru bisa digunakan ketika sholat itu terjadi cuma hanya satu malam kemudian Rasul diceritakan sholat 11 rekaan di dalam cerita lain 13 rekaan di dalam riwayat lain 20 semuanya disebut ini intinya karena satu malam terjadi sholat 11, 13, 21 tapi ini kan sholatnya 30 hari maka kata Al-Habib Ibn Hajar Al-Qolani sangat mungkin kadang tiga kadang tiga dua kadang satu. bila sekarang bacaannya panjang maka sekarang ini sebelas bilangan tersebut sangat baik buat dia kata Imam Al-Hafiz dan berkisikan sekarang ini bacaannya pendek-pendek kiranya pendek maka dua puluh satu sangat dua puluh satu sangat baik buat dia maka disebutkan oleh Imam al saya temukan bertahun-tahun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sholat tarawih dengan 21 rakaat bahkan Imam Malik juga mengatakan di Masjid Nabawi ini selama 120 tahun saya temukan sholat tarawih 23 tahun bahkan di zaman pemerintahan Us Abbas ibn Utsman dan juga Umar bin Abdul Aziz di Masjid Nabawi sholat tarawih dengan jumlah seperti itu. Imam Malik sendiri sholat terawih 26 rakaat dari mana itu semua? Apa karena apa maspo, Apa mereka keinginannya? Kalau kita bukan saya ingin mengatakan berguna ini, mereka sudah mengetahui kita. Berarti itu baik dan kebaikan itu tak mungkin gak ada dasarnya pasti mereka mengembalikan semua itu Farisanan satu bisa itu Allah Rasul karena mereka memandang فاتخذون سنة قولية صلاة الليل مثنى مثنى sholat malam dua-dua itu bukan pembalasan sholat malam dua-dua dua salam di sini dijelaskan oleh Uni bin Umar ketika ditanya apa yang dimaksud masna masna dua salam dua salam sampai berapa sampai berapa Rasul pernah mengatakan tidak ada ada pun dilihat oleh Aisyah yaitu sebelah Sebelas rakaat imam Bilangan yang paling ideal buat Rasulullah Kenapa ikhwan? Karena Rasul terkadang satu rekaat itu sholatnya Al-Baqarah, Al-Imran tak yang dibaca Mas kira-kira antum coba aja Antum bangun jam 1 bacanya ini Selesai Ya? Antum bangun aja di dalam satu, dua, tiga, empat. Baca satu rakaat Al-Baqarah hadis Ali imron. Rakaat kedua eh, al apa? Eh, umpamanya eh, Al-Maidah. Coba itu sebelas rakaat hampir mentok. Gak mungkin dua puluh eh dua satu buat Rasulullah. Makanya kalau antum mau sebelah, terawihnya kayak Rasul betul-betul jangan cuma bilangan itu. Tak baca-bacanya. Oh insya Allah Alhamdulillah. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah. Nah, yang menjadi pertanyaan permasalahan sekarang gini loh mas. Kulhu ama inna itu loh. Kan yang jadi masalah sekarang di kalangan orang awam rekat pertama inna, kedua pulhu menjelang witir salamu kaulah murabbi rahim wa yang yawma yuzlimun masuk lailatul qadar inna zanna dan ada yang menengok gimana makanya tadi dikasih diurus oleh al-hafi bagi yang ingin surat panjang-panjang pilihlah bilangan satu atau berbilang yang ingin surat pendek-pendek pilihlah jumlah 21, 23 bahkan di Malik tadi 36 ini yang waris ini yang tepat berdasarkan riwayat-riwayat yang diangkat oleh Al-Habib Ibn Hajar Al-Asqalani untuk lebih luasnya antum baca di dalam syarahnya beliau ketika menampil hadis Aisyah ini. Rasul tidak nambah, tidak lebih. Bagaimana duduk permasalahan dan masya Allah tidak ada satu kitab yang menurunkan permasalahan riwayatan wa riwayatan wa fikhan lebih lebih bagus ketimbang al -Fatih. Masya Allah. seperti akurat, runut menurunkan dari mulai yang ada yang lemah-lemah itu sampai di akhir yang rojek kadang-kadang dia bertanding tanpa apa jelas-jelas eh, tapi kritis Kenapa ya? Karena buku ini ditulis selama 25 tahun Makanya sangat masuk akal untuk kitab ini bagus Kitab bagus itu rata-rata di Islam tahunan seandainya udah paham ya itu ya terawih ya jadi jangan tanya lagi udah selesai itu yang penting sekarang sholatnya antum kapan di sholat sholat nggak kadang-kadang sih bolak balik tapi nggak sholat malah nggak pernah sholat aja diskusi tinggi tinggi kalau berjalan ini malah nggak sholat iya Allah antum gimana dong praktekkan gitu loh yang sekali-kali ya kalau nggak bisa satu rekat Al-Baqarah An-Nisa Al Imran itu Al-Baqarah aja kok. Coba. Uh, ternyata berkurang kunang berkurang kunang Masya Allah. Beliau. Jangankan Al-Baqarah, setengah Al-Baqarah aja mungkin beliau Gitu loh. Ini yang harus kita tingkatkan di masyarakat ini. Yang sholat kencing itu harus hilangin. Sholat cepat banget Masya Allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على محمد صل عليه itu itu lima menit ini terus berapa aslinya sholatnya itu berapa menit mas Ya Allah, udah cepet banget tambahannya aneh. Belum dua kamilin itu mas. Dua kamilin yang Masya Allah sepanjang jalan itu. Begitu kultum. Anehnya untungnya satu gram. Ya, jadi ini ngaco lagi. Kultum, kultum satu jam. Eh, kultum kan bukan kuliah tujuh menit. Kul terserah antum. Anak, apalagi ustadznya terkenal. Wah, kadang-kadang kalau kita diundang kultum itu kultum 15 menit. Perjalanan Jakarta macet dua setengah jam. Pulang pergi lima, lima jam. karena berat seperempat. Allah angkat. Dan ini katanya nggak benar, nggak benar. Ya, maka kultus itu harus dihindarkan kalau tolong dijaga dijadwalin diletakkan antara insaf dengan terawih atau terawih dengan apa titik bahkan yang disebutkan kadang-kadang ada timnya panitia seperti seperti saya cuma dan ini berbahaya ke depan karena orang awam yang sulit ngaji kewacananya kurang. <clears throat> Biasanya ngadri yang ada. Sementara masalah sunnah empat malam malam Sholat sunnah empat yang dianjurkan jamaah itu yang belum atau nggak ada korbannya cuma satu terawih kok. Atau melihat Sholat Idul Fitri Idul Adha ada nggak khutbahnya? Sholat sunnah yang ada ada ada jamaahnya. Yang kedua sholat istisqa ada nggak khutbahnya? Yang ketiga sholat gerhana ada nggak khutbahnya? Yang ketiga tempat terawih, tiga terawih kok. Nah kalau ada khutbahnya udah bagus. Wah berarti ini ada khutbahnya, ada khutbah. Kenapa terawih nggak ada khutbahnya? Oh kan? Akhirnya sama bid'ah lah di situ sehingga untuk supaya tidak hegemonis situ antum andai aja kalian hampir sholat terang lupa terawih gitu sudah seperti ngaji keluarkan dari itu semuanya sehingga usah digantol jauh-jauh apalagi ada panitianya karena manisah tanam kapal syarwa e, dan itu dan sekarang sudah hampir orang mengatakan korban ceramah terawih bukan ceramah terawih kayak khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah istiqomah, khutbah khusus dan nah, tinggal khutbah terawih, ya. Hampir. Bagaimana teman sekali wanita bagi orang ilmu? Wanita orang yang orang ilmu dia antum kan di pondok, dia kan nggak lihat apa-apa, ya sama ketika dia di televisi lampu menghayal itu aja sibukkan dengan berbagai macam aktivitas baik orang tuh kalau ngelamun itu nggak lihat perempuan aja bisa kebayang-bayang jadinya ngiler juga lah kalau memang sudah nggak betah nikah kalau nggak betah nikah eh nggak betah nikah sama kita puasa itu karena kata Rasulullah ya masyarakat sahabat man yatahakumul ba'da semua fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء وبس. إن شاء الله. Beri penjelasan tentang cadar apa yang penjelasannya? Sadar itu pakaian yang paling utama merawat muka, ridho Allah dapat dan sunnah Rasul benar dan merupakan suatu bagian yang paling bagus untuk perempuan dan muka wanita itu jadi terawat dengan baik dan tidak akan pakai apa penghilang apa itu hmm, lulur dan macam-macam tapi kalau wanita yang tidak pakai cadar apalagi hidupnya di Jakarta itu dijamin lengkap karena kena itu kalau istri luar itu udara-udara berbudur ini nyangkut semua dan itu merusak apalagi kulit manusia sensitif dan tentang masalah syahadat itu hampir seluruh sahabat sahabat itu bercanda apa boleh wanita melepas cadar untuk menjaga kemaksiatan karena rumah anak masih awam tentang cadar ya dipahamkan jangan lepas mas karena gara-gara orang eh, ini namanya orang gak senang jenggot ditutup jenggotnya. Antum jelasin dong. Namanya orang awam itu belum penjelasan. Jangan sekarang, aduh terfitnah ini dihilangin, kalah terus nanti akhirnya. Itu namanya langkah mundur, bukan langkah maju. ini namanya langkah maju. Nanti orang gak senang sholat, awalnya ah, masih awam banget orang kayak ini nggak paham banget kalau ke masjid katanya kalau pesannya di kampung dulu ke masjid tempatnya orang nganggur orang berutang langsung dulu mungkin di masjid karena ini sibuk anak nggak ke masjid dulu gitu jadi ini yang mana yang belum Bagaimana anda dan jadikan kita sebagai anak yang masih muda terhadap orang tua kita? apa yang kita lakukan supaya kita dikatakan anak yang soleh. Pertama, antum jangan banyak bicara, tapi banyak praktek menunjukkan bahwa antum itu orang berilmu. Keduanya, berilah penjelasan-penjelasan tentang Islam yang nyanda, yang nyantek akalnya. Jangan sampai memfitnah dia, Sepertinya dikatakan Abdullah bin Mas'ud adalah orang bicara sesuai dengan kemampuan akalnya. Orang nggak takut dia mendustakan Allah dan Rasul. Terus antum banyak berdoa itu lebih baik. Dan biasanya materi itu suatu hal yang niscaya maka pendekatan Dewan materi itu semuanya yang penting kalau bisa tapi intinya pendekatan kepada orang tua tidak hanya dengan materi banyak seribu cara lewat akhlak, lewat perhatian, lewat bantuan bahkan ada kadang-kadang dengan kita menghargai saudaranya atau mungkin siapa orang tua jadi tertarik sama kita bacaan majalah remaja Islam yang bermanfaat salam yang bagus untuk dibaca apa karena jika tahu ada majalah Islam yang di dalamnya rajin mengiklankan buku-buku dari penerbit Harokah. Jadi e, diingatkan kalau diingatkan dia tidak mau berarti dia telah sesat tidak langsung atau langsung menyebarkan kesesatan dan itu sadar atau tidak sadar makan harta juga. Karena ya para ulama ulama dahulu melarang menyebarkan yang buku-buku anilika. Di antara sanksi mereka lakukan kadang dibakar. Bagaimana kita malah iklankan? Orang awalnya nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak penasaran jadi penasaran beli. Jadi kaitannya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan pengaruh bacaan itu lebih dahsyat dari ketimbang makanan minuman. Kalau aku mengiklankan warung babi boleh nggak? Anak tanya, masalah mengiklankan warung babi boleh nggak? Boleh. Dan saya tanya, mana yang lebih dasar pengaruhnya daging babi sama pemikiran Islam? Kalau daging babi haram kepada dirinya sendiri tak selesai. Orang dikentutin orang yang makan daging babi pun nggak najis gara-gara kentutnya kan? Umpamanya, ada yang merokok listrik mbak per perokok itu kan bibit larang tentu dilarang merokok tidak merokok itu ada seorang yang ke, kepelopokan di belakang di belakang ini kita kan kabar pak jangan rokok dong pak ini ibu saya sakit habis itu rokoknya dihentikan Kenapa emang? Itu kan ada larangannya rokok. Habis itu orang yang rokok itu ngentut dikerasin. Uh, begitu. Belakang dia itu. Pak, kok ngentut? Ditegur <laughs> lagi. Katanya si ngentut, kan kagak ada larangannya tuh. Itu, siapa? dia kesel mungkin ya kesel banget dilarang rokok itu deh jadi kentut dia dikerasin tuh ya, memang mental merokok itu masa bapak paling jelek mental merokok Ya ada orang yang paling jorok coba pak lihat majelis suro majelis suka rokok iya. mengumpul teman-temannya tiupan kadang kepalanya temannya ditiupin kan ini orang gila temannya ditiupin. Iya. ah, tapi antum lihatnya dari jauh dengan ikut-ikutan. Ini kayak orang nggak waras, ditiupan asup lagi. Iya. Terus kemudian hanya saya, masya Allah, itu merokok. Nggak peduli tempat pak. Dimanapun kalau ngempet ngambil ngebet rokok, rokok. Mau oh, nenek, mau kakek, video. Angkot kembing, video. Harganya kalau di negeri Pak, ini kan tempat itu, bebas merokok adanya. Semacam adanya, Pak, jangan merokok Pak, nanti kena penyakit paru-paru. Apa ah, yang nggak merokok paru rupa penyakitnya? Paling pokoknya paling pinternya ya, itu orang perokok itu. Ya kita kasih penjelasan Pak, itu yang merokok itu banyak yang mati loh Pak. Rokok itu menyebabkan kematian tertinggi di dunia tetangga saya itu merokok sulit, nggak merokok mati. <laughs> tetangga saya mati, ah, anak merokok enggak. Nah, sulit untuk menjelaskan apa pakai apa itu menjelaskan. Padahal pada waktu Ramadan dia bisa, nggak merokok kan? Pas yang hari nggak merokok, lu bisa dua belas jam minimal. Beri bisa berhenti berarti sebetulnya Cuma tinggal yang nama amal dunia. Nah itu cuma rokoknya yang nyengam petok. Nah itu pilihan maghrib sama takhir. Waduh, pokoknya mati korek nyala rokok, mati rokok nyala korek. Itu aja ngasih sampai mepet isa. Itu bagus. Itu kalau ada rokok sambungan lima itu langsung dua pakai rokok. Dan masya Allah kalau antum lihat Betapa kecilnya di Indonesia itu seorang istri yang punya suami merokok. Mulutnya itu kayak asbak rokok. Ketika dicium kayak ditampar asbak rokok. Bapak dia yang sedang bahsul masa yang menentukan awal akhir Ramadan kebanyakan ahli lintas rokok bukan ahli lintas palak Banyak, banyak lintas warok warroqyah rokok kaya. itu bukan warruqyah kalau ruqyah bagus yang rokok bayar. Dan kalau antum rokok umurnya 40 tahun satu hari satu bungkus mas. Satu bungkus itu kalau dua 12 kali 9 saja ya. Jadi satu hari itu satu meter lebih makan api. Nah itu kalau disambung 40 tahun berapa ya mas? Subhanallah itu Solo Surabaya. Ya. Iya. Ada orang yang Perempuan-perempuan itu kalau melihat makhluk horor ini kalau horor, makhluk menghisap darah, ngeri ya. Makhluk menghisap api di depannya, nggak ngeri, di merokok. Dan anaknya sekarang perempuan-perempuan banyak yang merokok. Dan merokok di Indonesia ini kan paling parah. Di Singapura sekarang dilarang merokok total sudah nggak ada area merokok, nggak ada udah. Di Jerman, di, di Inggris di, di setelah ditemukan penelitian setiap perokok satu aktif menyakitin orang minimal empat orang. Betul. Ketika orang merokok niup itu itu kena apinya minimal empat orang itu kalau lurus apalagi yang kena rokok itu gila wah kena tuh kan kadang-kadang rokok itu miring-miring gitu mulutnya itu mah 12 kena tuh gimana jadi anak minta dihentikan rokok benarkah poligami merupakan salah satu cara menghilangkan kemiskinan Dulu ada orang punya tulang istri, kemudian dia nikah lagi, tapi udah miskin. Dia miskin terus. <laughs> itu kita nggak benar. Ada pun riwayat dari Ibnu Abbas benar bahwa orang yang paling eh, cintai yang oleh Allah adalah orang yang paling banyak perempuannya. Itu ucapan Ibnu Abbas. Tapi intinya kisah-kisah seperti ini ada memang kisah kalangan orang-orang dokter-dokter ya, kampungan lah cerita. Jadi apa namanya ada orang yang miskin disuruh kiainya menikah, Kiainya menikah. Masih miskin suruh menikah. Yang satunya perempuannya istrinya pinter mikir. yang satunya pinter nyuci, yang satunya pinter masak, yang satu empat alhamdulillah, yang satunya pinter jualan, eh kaya udah. Mau sakit pinter sudah gratis ya artinya sudah ada ini kalau beli sudah ada yang kaya itu kalau kaya model seperti itu sopan itu <laughs> merupakan mata atau hanya kebiasaan apabila lawan jenis sifat melawan apa yang untuk meluruskan apa ini apabila tulisannya susah jelek banget tulisannya kan lalu kalau nulis agak bagus lah mas karena bukan apoteker apa makna dari sabda Nabi tidak akan mencium bau surga yang telah tidak masuk surga artinya itu perbuatan menyebabkan orang masuk neraka tapi kalau mas semua Eh, perbuatan yang diponis Rasul neraka itu antum pahami dengan pemahaman yang lengkap. Maksudnya nanti akan ditimbang semuanya. Tapi perbuatan kalau Rasul mengatakan masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga, tapi ditimbang juga. Ini masuk neraka, ini masuk neraka, ditimbang kecuali dia kafir, musyrik. Tapi kalau dosa-dosa itu tidak mengeluarkan orang ke Islam, contoh ما أسفل من الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار فبالنار apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain neraka wah langsung neraka artinya ini perbuatan memasukkan orang ke dalam neraka tapi artinya dihisab ditimbang فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية kumpulin tuh amal-amal baiknya oh berkata baik jadi ikbal dia umpamanya termasuk zina dia bisa, termasuk dosa-dosa dia terangkat masuk surga karena ternyata dibanding baiknya dengan dunia masih banyak baiknya. Tapi warna man khaffat mawazinuhu fa hawiyah wa ma'adro kamahiyah dan seterusnya. Ini masalah hmm. Empat perintahnya bagus nggak? Bila seorang ayah belum sholat, Islam gak KTP, boleh dia menikahkan anaknya? Nggak boleh. Siapapun wali yang tidak sholat tidak boleh menikahkan. Kalau menurut pendapat seandainya orang yang meninggalkan tersebut malas masih muslim itu pun fasik kelas kakap kami menurut pendapat yang sahih, pendapat yang Syuhul Islam Ibu dunia. barang siapa yang meninggalkan sholat secara total, nggak pernah sama sekali sholat, kafir walaupun alamnya mana? Karena nggak mungkin orang malas umur hidup. Mas, mungkin nggak murung malas umur hidup. Waduh, anak malas makan. Seumur hidup nggak pernah makan. Ya mungkin malas kadang-kadang. Waduh, anak lagi malas pergi kantor ya. Anak lagi malasnya dia, begitu kemana? Kali lagi, sekali-kali lah malas. Masuk malas seumur hidup gak pernah sholat mungkin ya itu gak masuk akal. <clears throat> Makanya gak diterima. <clears throat> Ini pernyataan yang pentingnya. Tapi kalau kadang sholat kadang tidak masih muslim, urusannya diserahkan kepada Allah dan dia bisa menjadi wali dan dia diperlakukan seperti muslim ketika mati dikubur dimatikan di lapangan di sholat dan seterusnya. Tolong jelaskan dan termasuk yang boleh diwarisi. Tolong jelaskan tidak budak perempuan dalam Quran al ini dengan pembantu rumah tangga. Oh, bisa. Kalau aku sama sama pr dengan Dalamnya 400 meter. Nah benar mas, sekarang nggak ada budak, walaupun sistem perbudakan masih ada kalau bedakan antara sistemnya tidak dihapus oleh Islam, budaknya diusahakan untuk dihapus. Makanya banyak untuk menghapus, menghilangkan budak itu dengan berbagai macam cara Islam. Digunakan untuk bayar kafarot, menggunakan ini itu supaya budak ini mengikir tapi sistem perbudakan gak dihapus. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama al al al, al apa namanya al amdu al lima samrodul jihad. Budak itu buat dari pendidikan. Selain Ismail dia terus, budak masih terus. Karena namanya dia pasti menang nawal, tawanan itu iman ditukar di penjara atau dijadikan budak. Itu. Dan tolong mas, pemahaman Buddha itu antum jangan cuma wah enak ya punya Buddha. Gimana antum enak punya Buddha? Enaknya apa? Kan boleh digauli. Eh, ini orang. Eh, ini Mas, ini ayam model enak itu Ada konsekuensinya. Pertama yang boleh digaulin itu perempuan, budak perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh menggauli majikan perempuan. Nggak boleh. Ya. Yang boleh perempuan itu pun dengan syarat budaknya murni, tidak mengkata, tidak dalam proses, yaitu sedang membeli diri. Banyak. Yang kini, yang kini itu murni, itu pun konsekuensinya nanti kalau majikannya mati dia otomatis merdeka dan anak yang dilahirkan jadi budak. pasti oh, kan? Kasihan antum memperbudak anak itu ya Allah antum coba bayangkan melihat anak saya lahir jadi budak gimana itu hitung itu. jadi gak mau main berusak berusuk <laughs> mikir dasar orang itu jadi ada konsekuensi berat anak yang dilahirkan dari hubungan ini jadi budak otomatis dan istri yang apa perempuan yang antum gauli ini nanti kalau dia mati otomatis dan bisa dijadikan ahli wanita merdeka langsung Sampai ini masih ada ya mas hmm. Udah yang hmm, jadi berbagai media apalagi dengan prioritas dan oh, banyak realita hidup politik dia langsung untuk dijalankan tetap berpengaruh tak mungkin cuek-cuek saja yuk gak cuek menghadapi realita politik gak cuek-cuek tapi juga gak perlu diri partai kita dakwah ini dakwah cuek lagi Ini sampai dakwah ngaji sono sini, nulis buku, nulis macam itu di antara keinginan kita untuk melakukan perlawanan kemungkaran dengan sistem yang baik karena kita tolak keburukan dengan kebaikan bukan kebaikan dengan keburukan dan uh, kalau ada orang bilang tidak berbuat apa-apa itu tolong yang dimaksud berbuat apa kalau kaitannya politik, rata-rata partai itu merusak terus. Dan mana paling akhir nasibnya adalah sumber, WC kakus. Tapi kalau yang kita urusin adalah kajian akidah rohani, akhirnya adalah surga. Mana yang lebih mulia? Merawat manusia hati rohaninya atau perutnya? Masih diurusin orang partai paling banter, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos, anggaran, ini, itu aja. Materi yang kita urusin adalah ada Allah akidah. Mana yang lebih baik? Allah inna bil jasad ila tidak seluruh hal jasad tidak seluruh saruhal jasad kullu. Hati yang paling penting. Bagaimana dia meraih kebahagiaan keluarga yang ingin membina keluarga Samara. Ikhtiarnya sama ini mas, ya. Antum tanyanya jangan gitu dong mas. Ini jawabannya masih satu kali pertemuan ya. Nanti beli judul mas ya. Pertemuan yang akan datang bagaimana dia bahagia rumah tangga. Hah? Hah? Oh baliknya. Oh mana tadi? Oh, masya Allah. Ini tulisannya bagusan ini daripada ini. Bagaimana dia menjaga keharmonisan hubungan orang tua dan mertua? Karena ada dengan istri hidup dengan mertua dan orang tua yang masih awam masalah agama itu. Ini, Edwan perlu diketahui biasanya konsleting kehidupan baik hubungan suami istri, mertua, bintang dengan bintang dengan bintang atau menantu dengan mertua adalah masternya komunikasi satu. Kemudian oleh karena itu benahi cara komunikasi yang baik. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa belajar komunikasi yang baik. Terus keduanya terlantarnya hak dan kewajiban. Entah yang menelantarkan itu mertua, atau menantu. Coba aja yang kalian suaminya atau istrinya dibiarkan ya menggosip merah apa namanya hibah di sananya. Nah, ini jadi makamnya. Lalu yang ketiga, tidak adanya hadiah-hadiah yang datang. Makanya antum jangan meremehkan. Kasih hadiah. Tahadu, tahadu. Berilah hadiah satu Antum contohnya sekarang panen melon, kasih ke mertua. Jangan nggak pernah masak mertua cuma dikasih ceritanya toh. Alhamdulillah Pak, panen melon sekarang bagus. Itu ngilu tuh dari mulut. Masya Allah. Kayak manis malah juga apalagi ceritanya Ramadan gitu. Tomat alhamdulillah Pak, tomat gede-gede gitu bagus. Ini panennya lagi harganya juga mahal. Tolong dong, untungnya dikasih. Ini Pak, Alhamdulillah ada berita kami juga pernah. Wah, pernah Nah, senang Insya Allah tiga ini ini jalannya, sama sama mertua. Bagaimana derajat hadis suatu yang Allah benci adalah perceraian. Saya sudah selesai jelaskan di Hadis ini diperdebatkan oleh ulama dan saya takrir hadis ini adalah hasan dihasankan oleh Al-Hafidh dalam Asal tanqidul Hadis dihasankan oleh Syekh Fauzan di dalam kitab Al-Mulaqatul Fiqh kalau ada orang mengatakan gimana sih ada perkara yang dibenci tapi halal halal dibenci gimana Yang namanya dibenci kan haram nggak boleh mas dibenci dari sisi putusan kauni dan dihalalkan dari sisi al-amr syar'i karena perkara itu ada dua al-amr kauni al amr syar'i putusan kau ini adalah takdir dari sisi takdir itu ada yang ada tapi dari sisi syar'i boleh-boleh saja dan masyarakat dalam hal ini nah Rasul saja mengatakan dalam hal ini selain ini lah Ahabbul ardi masajiruha wa abraduha aswabuha Bumi yang paling dicintai oleh Allah masjidnya dan yang paling dibenci apa mas? pasar. Saya tanya, pergi ke pasar boleh? Boleh nggak pergi ke pasar? Tapi kok dibenci? Hah? kalau ada orang yang berjalan masa sesuatu yang dibenci dihalalkan. Saya tanya ini hadis Rasulullah, soalnya dibenci Rasulullah tapi boleh ke pasar di mana? Dari sisi syaitannya, dari sisi waswasnya, dari sisi macam-macam itu jelek, tapi dari sisi putusan syarikatnya, begitu juga perceraian dalam hal-hal yang terkait dengan resiko perceraian istri yang selama ini kita bela kehormatannya ininya kita cari nafkahnya bahkan suami yang selama ini kita hidup bersama 15 tahun harus putus cuma 15 tahun kira-kira ninggalin nggak luka batin mah Gak mungkin gak ada kenangan lupa dia yang tersisa dan rata-rata kenangan-kenangan itu gak ada yang enak jadinya. Sehingga sampai ada orang yang menikah aja masih trauma. Kalau toh seandainya orang yang sudah cerai seperti itu berhasil menikah, masih ada terbesit jangan-jangan suami ini seperti dia. Nah, itulah yang menyebabkan Allah Allah di bisawab. Demikian masa kabar habis Anak juga lemes banget lapar juga Insya Allah dilanjutkan uh, ke kesempatan lain dan ini pertanyaan yang kita kita jawab nanti di radio Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum